Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan seputar sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, mulai dari beliau dilahirkan hingga peperangan-peperangan, hingga beliau meninggal dunia, anak beliau, istri beliau nanti akan dibahas satu persatu. Terakhir kita ambil yang terakhir kita baca setelah Ghazwatul Taif, perang Taif kemudian beliau menyebutkan sini apa? Perang apa kemarin? Perang Tabuk. Perang Tabuk dikenal juga dengan apa? Ghazwatul Usrah. Perang yang penuh dengan apa? susah payah. Karena disebutkan di situ pada Eh, barakallahu fikum musim kemarau. Paham ya? Nah, hingga banyak orang yang istilahnya kesusahan. Tapi dalam kondisi seperti itu Utsman bin Affan, Abu Abdullah Utsman bin Affan Dunurain, beliau malah justru nyumbang sebanyak-banyaknya. Masya Allah menyumbangkan hartanya. Kemarin dinukilkan menyumbang 100 ekor kuda. Kemudian barakallahu fikum, nah harta yang disumbangkan itu kalau dibawa, itu dibawa 1000 unta. Masya Allah banyak sekali. Dan beliau juga mempersiapkan tentara-tentara perang dengan persiapan yang matang. Karena perang tabu kaum muslimin berjumlah berapa kemarin? 30 ribu pasukan. Berapa? 30 ribu pasukan perang tabuk. Masya Allah. Bertambah terus ya. Kemarin Fatu Mekah. Ketika Fatu Mekah berapa kemarin? Hah? 10 ribu. Kemudian banyak yang masuk Islam. Perang Hunain. Berapa ribu? 12 ribu. Sekarang perang Tabuk ini, Ghazwatul Usrah, nambar fikum berapa ribu akhtaufi? 30 ribu pasukan, Masya Allah. Nah, kita lihat barakallahu fiik. Pendapat yang sahih mengenai Ali bin Abi Thalib, beliau tidak ikut perang Tabuk bukan karena menyelisih, bukan karena takut, bukan karena lari dari peperangan, tapi beliau memang ditugaskan untuk mengurusi para anak-anak dan juga para wanita. Tapi orang-orang munafikun kowar-kowar di luar sana. Apa itu, apa itu kowar-kowar? Berbicara. Paham ya? Kowar-kowar itu berbicara, ruas nyebarkan berita. Paham ya? Bahwasanya apa? Ali bin Abi Thalib ini menyelisih peperangan ini, ini kok dibiarkan aja. Paham ya? Nah, padahal yang berbicara tersebut malah apa? Ketahuan. Siapa kemarin namanya? Nah, siapa pemimpinnya kemarin yang yang bicara di luar-luar yang kritik Ali bin Abi Thalib siapa kemarin? Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Ikut berangkat enggak perang perang apa perang Tabuk ini? Ikut berangkat enggak Irsyad? Ikut berangkat enggak? Hah? Ikut, tapi pulang lagi sampai tengah jalan. Allah musta'an. Abdullah bin Ubay bin Salul. Waqad kharaja ma'ahu Abdullah bin Ubay ra'sun nifaq, summa raja'a min asna'i tariq, ya kan? Waktu itu Abdullah bin Ubay ikut perang, ikut berangkat pemimpin kemunafikan ini, tapi pulang kembali ketika sampai tengah jalan. Allah musta'an. Inilah keadaannya. Persis seperti kasusnya ketika perang apa sebelum-sebelumnya waktu itu? Perang Uhud. Ya enggak? Kaum muslimin sudah bersatu padu seribu pasukan, ternyata sampai tengah perjalanan digembos gembosin oleh ini. Oknum ini, Abdullah bin bin Salul. 300 pasukan pulang, tinggal 700 bayangkan. Allahul musta'an. Tapi Allah taala Nah barakallahu fikum tetap apa? Akan melindungi hamba-hambanya. Walaupun di perang Uhud terjadi kekalahan. Ngam. Syahidnya orang munafikun, dimanapun mereka berada, ketika di saf-saf kaum muslimin, tidak membuat apa? Tidak bikin berhasil, tidak bikin tenang, bikin onar, ribut. Paham ya? Membikin apa istilahnya? Keruh suasana. Kalau orang-orang munafikun ada di tengah-tengah kaum muslimin apalagi dalam masalah perang ini ah, bahaya sekali. Nah, barakallahu fikum bahaya sekali ketika nah terjadi perang kemudian ada ada orang-orang munafikun situ. Kita lanjutkan. Wa takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nisa wa dhurriyyah. Wa man adarahu Allah minar rijal mimman la yajidu dhahran yarkabuhu aw nafaqatan takfi Dan yang tidak ikut perang maksudnya menyelisih Rasulullah SAW dari kalangan wanita dan anak-anak kecil dan orang-orang dari kalangan laki-laki yang Allah telah berikan udur. Siapa itu di yang berikan udur? Di antaranya adalah orang-orang yang tidak menjumpai kendaraan. Dohron itu kendaraan. Paham ya? Artinya punggung-punggungnya dinaikin Nah, Yaitu dari kalangan orang yang tidak punya kendaraan yang dia naiki dan juga tidak punya nafkah perbekalan yang cukup. Itu kasih udur, dikasih udur. Wa takhallafa munafiqun kufran wa inadan wa kanu nahwa 80 rajulan. Bayangkan ini. Dan di perang Tabuk tersebut orang-orang munafikun mereka apa? Mereka tidak ikut perang. Bukan karena ada udur, tapi karena kekufuran dan karena pembangkangan. Jumlah mereka waktu itu 80 orang. Di antaranya siapa tadi di antaranya? Abdullah bin Ubay bin Salul Raisul Munafikin. Bayangkan itu. Peperangan nah barakallahu fikum karena peperangan ini nanti jumlahnya lumayan itu loh. Lawannya itu ngeri lawannya. Paham ya? Karena ini menghadang dan juga apa Selain menghadapi tentara yang sangat besar, tentara Romawi. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum yang mereka ingin berbalas dendaman itu. Nah, yang waktu itu ketika eh, barakallahu fikum perang Mu'tah sempat terpukul mundur walaupun enggak menang secara total tapi kan mereka balas dendam inginnya. Padahal ketika, ketika perang Mu'tah jumlahnya sudah banyak. Jumlah mereka berapa kemarin? 200 ribu pasukan bayangkan. Kaum muslimin cuma berapa kemarin di perang Mu'tah? Berapa? Berapa kemarin? Hmm? ribu ya. ribu pasukan lawan berapa tadi? Melawan 200 ribu bayangkan. Masya Allah perbandingannya tidak sebanding. Wa usatun dan ada juga yang tidak ikut perang dari kalangan ahlu maksiat, dikatakan usah, berbuat maksiat. Nanti dihajar oleh Rasulullah SAW bayangkan. Nah, ini kisahnya Hajar Ka'ab bin Malik. Antum melihat kisahnya dalam kitab Riyadhus Salihin disendirikan hadisnya panjang itu kisahnya apa? Dihajarnya Ka'ab bin Malik. Seperti siapa? Misal Murarah bin Rabi' wa Ka'ab bin Malik wa Hilal bin Umayyah thumma taballahu alaihim ba'da qudumihi sallallahu alaihi wasallam bi 50 lailah ini mereka semuanya dikatakan usad telah berbuat maksiat paham ya kemudian Allah taala menerima taubat mereka setelah apa datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa hari tadi 50 hari setelah 50 hari diapakan selama 50 hari diapakan dihajar didiamkan. Nah, nah enggak diajak bicara. Fasara sallallahu alaihi wasallam famarra fi bil hijr. Nama tempat ini. Kemudian berjalan Rasulullah SAW. Kemudian beliau setelah berjalan melewati ketika di perjalanan namanya tempat hijr. Fa'amarahum alla yadkhulu alaihim buyutahum illa an yakunu baqin. Kemudian Rasulullah perintahkan mereka agar mereka tidak masuk Nam rumah-rumah mereka kecuali dalam kondisi dalam keadaan mereka menangis. Kisahnya dalam Sahih Bukhari Muslim bisa dilihat sendiri. Wa ala yusrabu illa min bi'ril naqah dan hendaknya mereka tidak minum kecuali dari sumur naqah. Wa makanu ajanu bihi min ghairihi yut'imuhu lil ibil dan kalau seandainya mereka sudah terlanjur membuat adunan untuk dimakan maka hendaknya e, diberikan makanan tersebut untuk untanya. Wa jazaha sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dalam keadaan mukannian, dalam keadaan apa? menggunakan helm terbuat dari besi. Paham ya? Tertutup. Nah, karena biasanya kalau perang pakai helm itu aman. Rasulullah sallallahu alaihi Tabuk, kemudian sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tempatnya yang Tabuk, Ghazwatut Tabuk. Tahun berapa? Bulan apa kemarin Hasan? Perang Tabuk? Bulan apa? Bulan Rajab tahun berapa? 9 Hijriah. Naam. Wa fiha 'ainun tabiddu syai'in minal ma' qalil. di situ ada mata air. Eh? Nah, barakallahu fikum yang sedikit memutih. Ewa. Fa kasurat barakatih. Kemudian dengan dengan berkahnya Rasulullah SAW, nah barakallahu fikum, nah tambah banyak Maksudnya apa? Maksudnya di situ barakallahu fikum ada mata air. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dan juga ada di situ juga tambah banyaklah air air tersebut dengan berkahnya Rasulullah SAW. Ma'ama syuhida min barakati du'aihi ya kan? Persamaan apa yang saksikan berupa apa? Keberkahan doanya fi hadil ghazwah dalam peperangan ini. Min taksir ta'am makanan yang awalnya sedikit menjadi banyak makanan itu. Nah, Masya Allah. kana hasilul jaish jami'ihi minhum miqdar ans al-barikah yang waktu itu cuma membawa nah barakallahu fikum yang kesimpulannya waktu itu tentara masih tentara cuma membawa sedikit. Paham ya? Nah barakallahu fikum mungkin uh, hanya setangkai atau berapa sedikit intinya. Fada'a Allah azza wa jal. Fada Allah azza wa jalla fa'akalu minhu. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Taala, mereka makan dari perbekalan tersebut. Wa mala'u kullu wi'ain kana fi jais jaish. Allah. Masing-masing bejana, masing-masing tempat wadah dipenuhi dengan makanan tadi itu. Dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang terkadang seperti itu. Paham ya? Mungkin atau pernah merasakan. Jadi pernah ada suatu ketika ikhwah dia naruh beras di suatu tempat. Ya kita semoga semoga benar itu itu berkah ya. Ditutup sama dia. Setiap hari dia ngambil beras itu, ngambil masa, ngambil <laughs> masa, ngambil di masa. Eh? Sampai dia ngomong sama istrinya, ini kok beras gak habis-habis ini. Kata istrinya jangan dilihat, biarkan aja. Nanti insya Allah semoga diberkahi. Ternyata benar, beras itu gak habis-habis. Tapi begitu dibuka terakhir tinggal satu hidup habis. Maksudnya apa? Maksudnya kadang yang namanya keberkahan itu kadang nggak nampak gitu. Dalam arti nggak nampak itu kita tanpa melihat pun kok rasanya kok nggak habis-habis gitu loh. Iya nggak? Antum mencari nafkah, mencari rezeki, kadang hasil sedikit tapi kok dipakai untuk makan tiap hari kok ada terus gitu loh. Masya Allah, keberkahan. Eh, al barakatuh minallah, keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dikit lagi. Wa kadzalam ma'atisu da'a Allah Ta'ala faja'at sahabatun fa'amtarat fasharibu hatta rawau wahtamalu. Thumma wajaduha lam tujawiz lam tujawizul mas lam tujawizul jais. Artinya apa? Demikian pula ketika mereka haus kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah taala tiba-tiba datang awan mendung turunlah hujan akhirnya mereka apa minum dari air hujan tersebut sampai mereka kenyang Paham ya? Mereka kenyang, hilang apa? rasa hausnya. Paham ya? Kemudian mereka pun bawa. Dan mereka menjumpainya ternyata apa? Ternyata enam hujan tersebut tidak apa tidak sampai melewati tentara-tentara yang ada. Maksudnya teman cuman sekitar situ aja hujannya itu enggak enggak semuanya hujan itu loh. Paham ya? Karena apa? Untuk memberikan keberkahan pasukan dari itu di antaranya. Masya Allah masih agak ada tambah sedikit panjang insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.